بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بل كتاب مجا كتاب أصول السنة كرياء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لغن dengan syarah atau penjelasan dari سعد بن ناصر Nasir حفظه الله تعالى Silakan dibuka halaman 44. Kita masih membaca syarah dari Syekh Sa'ad Asy-Syafri. Beliau mengatakan, "Qaulul muallifi wal Qur'anu kalamullahi." yakni hadzal mawjudu baina dafatayil mushafi wa bi'ainihi kalamullah wa laysa bimakhluqin kata-kata dan kalimat-kalimat yang terdapat di antara dua lembaran mushaf dan yang yang ada dalam mushaf itu biainihi kalimat-kalimat dan kata-kata itu sendiri adalah kalamullah bukan makhluk. Lianna kalamullahi sifatun min sifatihi. Karena kalamullah adalah salah satu dari sifat Allah. Allah Jalla wa'ala musifatuhu laysat bimakhlukatin. Sedangkan Allah Jalla wa'ala dan juga sifat-sifatnya bukanlah makhluk. Ba'dun nasi yaqulu anna aqulu kalamullahi Lakin la astati'u an aqula laisa bimakhluqin. Sebagian orang mengatakan, saya berani mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Namun saya tidak berani mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. naqulu hadza kalamun khati'un, batilun, wa mu'taqadun fasidun. Maka kita katakan perkataan seperti ini merupakan perkataan yang keliru perkataan yang batil dan juga merupakan keyakinan yang rusak. Lianna kalamullahi sifatun min sifatihi. Karena kalamullah itu merupakan salah satu dari sifat Allah. Wa sifatuhu laysat bimakhluqatin. Dan sifat Allah tentunya bukan makhluk. Sifat Allah itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita manusia punya sifat. Misalnya sifat rajin, pemalas, pandai, bodoh, maka sifat itu ada dalam diri kita. Tidak terpisah dari diri kita. Ini hal yang sangat mudah difahami. Maka sifat Allah bagian dari Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Fakalamullahi minhu bada'a kama marada fi ba'dil athari. Maka kalamullah dari Allah lah dia berasal. Kalau Allah itu hal yang berasal dari Allah. Berarti bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, ini warada fi ba'dil athar disebutkan secara tegas dalam sebagian hadis. Maksudnya, Nabi mengatakan minhu bada'a. Al-Qur'an itu dari Allah. Wa Walaysa biba'inin minhu bal huwa sifatun min sifatihi. Maka kalamullah itu tidak terpisah dari Allah. Bahkan ia merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah. Wa min huna falaysa minhu syai'un ya'tabiru makhluqan. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya tidak ada satu kalamullah pun yang dianggap yang boleh dianggap sebagai makhluk. Karena dia bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wala yad'ufu yaqula laysa bimakhluqin." Dan hendaknya seorang ahlu sunnah tidak melemah jiwanya, tidak lemah hatinya dan dia hendaknya tetap mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu. Karena kalamullah itu tidak terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa minhu syai'un makhluqun. Dan tidak ada yang merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa makhluk. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh syarih. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi. Dan jauhilah, hindarilah bermunazarah, berdebat dengan orang-orang yang punya keyakinan-keyakinan baru dalam masalah ini. Orang-orang yang punya keyakinan yang menyimpang dalam masalah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Syarih mengatakan, "Qauluhu wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi." Yani qala bil aqwalil jadidati al-muhdatsati allati lam takun ma'rufatan fi waqtin nubuwati wa fi waqti sahabati. Yaitu orang-orang yang mengatakan atau yang berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang baru dalam masalah ini, yang muhdasah yang diada-adakan, yang keyakinan tersebut tidak diketahui, tidak ma'ruf di zaman Nabi SAW dan juga tidak ma'ruf di zaman sahabat. Karena itu, para ulama mengatakan ada bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam masalah akidah. Karena akidah-akidah yang bid'ah tersebut tidak terdapat di masa Nabi dan juga tidak diyakini oleh para sahabat. Di antaranya akidah-akidah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Dan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk ini menghasilkan keyakinan-keyakinan batil yang lain. Di antaranya mereka menganggap karena Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, bukan firman Allah, maka teks-teks dari Al-Quran itu tidak sakral. Dan tidak perlu kita terlalu serius mendalami dan menelaah teks-teksnya tersebut. Dan tidak harus dipatuhi 100% dan bisa disesuaikan karena ini bukan firman Tuhan kata mereka. Ini bukan firman Allah. Nah, keyakinan seperti ini berawal dari akidah bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian kita kembali ke matan. Alimah Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Waman qala bil lafzi wa ghairihi." Syarih menjelaskan, "Qaluhu man qala bil lafzi wa ghairihi, fahadha sahibu bid'atin." Orang yang mengatakan al-lafzu, al-lafzu di sini maksudnya adalah ayat Quran yang saya ucapkan. Orang yang mengatakan ayat Quran yang saya ucapkan adalah makhluk atau ucapan-ucapan yang semisalnya. Ini adalah sahibu bid'ah orang tersebut adalah ahlul bid'ah. Mas'alatun, maka ini masuk dalam sebuah masalah, lafzi bil Qur'ani hal huwa makhlukun au huwa kalamullah. Ayat Quran yang saya lafazkan, ayat Quran yang saya ucapkan, apakah itu makhluk ataukah itu kalamullah? Wal jawabu law qulna lafzi bil Qur'ani huwa kalamullahi lakana khata'an. Andaikan kita mengatakan ayat Quran yang saya lafadkan itu adalah kalamullah, maka ini keliru. Walau kulna laisa bikalamillahi lakana khata'an. Demikian juga kalau kita mengatakan ayat Quran yang saya ucapkan bukan kalamullah. Ini juga keliru. Liannahu qad ijtama'a fihi amrani. Karena dalam perkataan ini ada dua perkara. Al-amrul awalu perkara yang pertama al-malfudhu. Kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan kata-katanya. Wahada kalamullahi. Maka kata-kata yang kita ucapkan ketika kita membaca Al-Quran, maka itu kalamullah. Kita mengucapkan kalamullah seperti itu. Al-amru thaniyu, perkara yang kedua, al-fi'lu alladhi fa'alahu al-mukallafu wa huwa wahada wa hadha Yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut, yaitu talafud, melafalkan. Maka perbuatan melafalkan, berucap, ini adalah makhluk. Karena perbuatan itu Allah ciptakan. Sebagaimana sudah kita bahas ketika mas tentang takdir. Perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Dan juga di dalamnya, dalam perbuatan talafud, melafalkan ini ada pengeluaran energi, ada suara, ada keluarnya nafas, dan lain-lain. Dan itu jelas makhluk. فإذا اجتمع فيه أمران حرم علينا حينئذ أن نقول هو مخلوق أو ليس بمخلوق karena ada dua perkara dalam satu ucapan tadi yang dua perkara ini berbeda berbeda maknanya perkara yang pertama bermakna Allah, perkara yang kedua bermakna makhluk maka haram bagi kita untuk mengucapkan huwa makhlukun aw laysa makhlukin. Haram bagi kita untuk mengucapkan bahwasanya ayat yang kita lafalkan itu adalah makhluk ataupun bukan makhluk karena akan menimbulkan kerancuan. Wa mithluhu aydan al-masahifu al-maktubatu. Demikian juga masalah mushaf yang tercetak. Hal hiya makhluqatun aw laysat bi makhluqatin. Apakah mushaf ini adalah makhluk ataukah bukan makhluk? Mushaf Al-Qur'an. Atau dengan kata lain, bolehkah mengatakan mushaf Al-Quran itu makhluk. Dan juga bolehkah mengatakan Al-Quran itu makhluk dengan niatan maksudnya adalah mushafnya. Naqulu hadha fihi syai'ani. Maka kita katakan dalam masalah ini juga ada dua perkara. Al-awwal yang pertama al-maktubu wa huwa kalamullahi wa hadha sifatun lillahi laisa bimakhluqin. Perkara yang pertama adalah kata-kata atau kalimat yang tertulis di dalam mushaf tersebut. Maka kata-kata dan kalimatnya itu adalah kalamullah, itu perkataan Allah. Sehingga itu merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Athani, perkara yang kedua, al-kitabatu wal habru wal waraqu. Fahadhihi makhluqatun. Dalam mushaf itu ada unsur penulisannya, ada tintanya dan ada kertasnya. Nah, maka ini adalah makhluk semua. Maka ini juga sama. Hendaknya kita tidak mengatakan mushaf Al-Quran itu makhluk. Atau mushaf Al-Quran itu bukan makhluk. Ini perkataan-perkataannya hendaknya dihindari karena akan menimbulkan kerancuan. Dan tadi kata Syekh Sa'ad Al-Shatri dan juga perkataan Imam Ahmad, orang yang suka mengatakan perkataan-perkataan yang rancu seperti ini, ini ciri ahlul bidah. Orang yang suka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Seperti itu. Ini perkataan ahlul bid'ah atau perkataan mushaf Al-Qur'an ini makhluk. Ini perkataan ahlul bid'ah yang ingin menimbulkan kerancuan-kerancuan pada akidah kaum muslimin. Walidzalika la yajuzu lana nahlifa bil mushafi 'ala sahihi. Dan oleh karena itu juga tidak boleh bagi kita untuk bersumpah dengan menggunakan mushaf Al-Qur'an menurut pendapat yang lebih tepat. Lijtima'il amrayni fihi. Karena terdapat dua perkara dalam hal itu. al makhluku wa ghairul makhluki. Ada unsur makhluknya, yaitu kertasnya, tintanya, dan ada unsur bukan makhluknya, yaitu kalamullahnya yang tertulis di sana. Demikian juga bersumpah dengan menggunakan mushaf Al-Quran seperti misalnya dengan memegang Al-Quran atau dengan Al-Quran diletakkan di atas kepala, ini amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Habitali fi mas'alatil lafzi naqulu al-hukmu an natawaqqafu. Oleh karena itu, dalam masalah al-lafzu, dalam masalah perkataan ayat Quran yang saya lafadkan, ini adalah makhluk atau ayat Quran yang saya lafalkan ini bukan makhluk. Ini masalah al-lafzu. atau beliau hukumnya adalah kita hendaknya tawakuf. Tawakuf artinya diam, tidak perlu mengucapkan perkataan seperti itu. Karena akan menimbulkan kerancuan. Li Amra ini berdasarkan dua alasan. Awalan yang pertama annahu lam yarid fi nususi syar'iyyati lal nafyi wal itsbatu fi mithli hadzal lafzi fa natawaqqafu tidak terdapat dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang syariah larangannya maupun penetapannya. Maka dalam masalah-masalah yang seperti ini hendaknya kita tawakuf. Kemudian ke halaman selanjutnya. Kemudian alasan yang kedua, an hadza yashtamilu ala syai'aini ahadihima makhluqun wal akhari laysa bimakhluqin. Fa'indama tajma'uhuma wa tasifuhuma bi ahadil wasfaini takunu mukhtian. Karena dalam perkataan seperti tadi terkandung di dalamnya dua perkara. Yang satu perkara atau makna yang menyatakan itu makhluk dan yang satunya lagi makna yang mengatakan itu bukan makhluk. Maka ketika Anda gabungkan kedua hal ini dan Anda gabungkan dua sifat ini, maka Anda menjadi orang yang keliru. Kita kembali dulu ke halaman 45, catatan kaki nomor 1. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة اللفظ Inilah keyakinan sunnah wal Jamaah dalam masalah al lafzu wahya at-tawaqqufu fiha yaitu hendaknya kita tawakuf sabdan lil babi wa ihtiyatan lil i'tiqad sahih dan maka untuk menutup celah kepada keburukan dan untuk berhati-hati menjaga akidah yang benar. Fala naqulu lafzi bil Qur'ani makhluqun wa laysa ghairu makhluqin. Maka hendaknya kita tidak mengatakan ayat Quran yang saya lafalkan itu makhluk atau juga hendaknya kita tidak mengatakan ayat Quran yang saya lafalkan bukan makhluk. Lianna qawla lafzi bil Qur'ani yahtamilu maknayain. Karena perkataan seperti itu mengandung dua makna. Ahaduhuma al-malfudhu. Yang pertama adalah yang diucapkannya kata-kata yang diucapkannya. Wahwa al makruu wahwa kalamullahi jalla wa'ala, ala laysa bimakhlukin. Al-malfudz yang diucapkan itu adalah al makru Ayat Quran yang kita baca. Sedangkan ayat Quran yang kita baca itu kalamullah jalla wa'ala ala bukan makhluk. Thaniha yang kedua at-talaffudzu. wahada fi'lul abdi. Mana yang kedua adalah talafudnya pelafalannya. Maka ini adalah perbuatan hamba. Wa af'alul ibadi makhluqatun. Dan perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan-perbuatan manusia itu adalah makhluk. Kamu qala ta'ala sebagaimana Allah taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." dan Allah lah yang menciptakan kalian wahai manusia dan juga apa yang kalian perbuat. Dan Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Surat As-Safat ayat 96. يقول شيخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول Guru saya yaitu Syekh Hafidh Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qabul beliau mengatakan Ishtahara anis salafis salih ka Ahmad ibn Hanbalin wa Harun al-Farawi wa jama'ati a'immatil hadithi anna lafziyata jahmiyatun telah dikenal di kalangan para salafus saleh seperti Al-Imam Ahmad bin Hambal dan juga Harun Al-Farawi dan juga para imam ahlul hadis. Mereka mengatakan bahwasanya lafziyah adalah orang-orang Jahmiyah. Siapa itu lafziyah? Di sini beliau jelaskan, "Walafziyatu hum man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun." Lafziyah adalah orang-orang yang suka mengatakan bahwasanya ayat Quran yang saya lafalkan adalah makhluk. Qala a'immatus sunnati rahimahumullahu taala. Para imam-imam, para ulama-ulama besar ahlu sunnah rahimahumullah mereka mengatakan, "Wa man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluqin fahuwa mubtadi'un." Dan juga orang yang mengatakan ayat-ayat Quran yang saya ucapkan itu bukan makhluk. Ini juga mubtadi, ahlul bid'ah. Ya'nuna ghaira bid'ayatil jahmiyati. Yang mereka maksud di sini adalah kebitahan yang lain selain kebitahan Jahmiyah. Nah, tadi kalau mengucapkan ayat Quran yang saya lafalkan, ini makhluk, ini yang Jahmiyah. Sebaliknya, kalau mengucapkan ayat Quran yang saya lafalkan bukan makhluk, ini juga ahlul bid'ah, walaupun bukan Jahmiyah. وَذَلِكَ لِأَنَّ lava yutlaqu ala مَعْنَيَيْنِ Karena lafaz seperti itu memiliki dua makna. Ahaduhuma al-malfudhu وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له Makna yang pertama adalah al-malfudhu bihi, kata-kata yang diucapkannya, kata-katanya atau ayat Quran yang dibaca. Maka itu adalah Al-Quran dan Al-Quran adalah Allah. Bukan perbuatan hamba dan bukan sesuatu yang makduran, yang ditakdirkan. Wasani yang kedua, makna yang kedua adalah at-talafudhu wahwa fa'lul abdi wa kasbuhu wa sa'ihu. Yang kedua adalah talafud pengucapannya, perbuatannya. Maka talafud itu adalah perbuatan hamba dan juga kasbuhu sesuatu yang dihasilkan oleh hamba dan sa'yuhu dan juga sesuatu yang diusahakan oleh hamba. Fa idza utliqa lafdzul khalqi 'ala al-ma'na tsani syamula al-awwalu wa huwa qaulul jahmiyati. Sehingga kalau utliqa lafdul khalqi, talafud pelafalan manusia terhadap Al-Quran. Kemudian nanti dimaknai dengan makna yang pertama dan mengandung makna yang pertama, maka jadilah ini perkataannya orang-orang Jahmiyah. Artinya kalau mengatakan ayat Quran yang saya lafalkan ini adalah makhluk. Perkataan ini memiliki kandungan makna, makna yang pertama. Bisa dimaknai dengan makna yang pertama. Itu bahwasanya yang diucapkannya itu makhluk ayatnya itu makhluk. Maka menjadi perkataan orang-orang Jahmiyah. Wa idza al amru bi an qala lafzi bil Qur'ani ghaira makhluqin shamula al ma'na athani wa hiya bid'atun ukhra min bid'il ittihadiyati. Dan juga sebaliknya, kalau mengatakan ayat Quran yang saya lafalkan itu bukan makhluk, sehingga nanti bisa dimaknai dengan makna yang kedua, bahwasanya pelafalan yang saya lakukan Perbuatan yang saya lakukan juga bukan makhluk. Maka ini merupakan bid'ah yang lain, yaitu bid'ahnya kaum ittihadiyah yang meyakini keyakinan wahdatul wujud. Bersatunya Allah dengan makhluk. Sehingga kalau mengatakan perbuatan saya ini bukan makhluk. Karena Allah itu bersatu dengan saya. Yang saya lakukan ini sama dengan perbuatan Allah. Maka ini keyakinannya orang-orang ittihadiyah Eh, yang meyakini keyakinan wahdatul wujud bersatunya Allah dengan makhluknya yang ini juga merupakan kekufuran. Sampai sini perkataan dari Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bi makhluqin wa innama huwa kalamullahi fa sahibu bid'atin dan orang yang diam, artinya diam tidak mau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian dia mengatakan la adri makhlukun awlai sabi makhlukin. Saya nggak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Innama huwa kalamullah. Yang penting Al-Qur'an itu kalamullah. Fahadha sahibu bid'atin. Maka orang ini juga ahlul bid'ah. Syarih mengatakan qala al-muallifu wa man waqafa fihi. فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة لأن النصوص قد دلت على أن الكلام صفة الله karena nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah sifat Allah. Telah menunjukkan bahwasanya kalam adalah sifat Allah. Wa sifatullahi laysat bimakhluqatin biyaqinin. Dan sifat Allah tentunya bukan makhluk. Dengan sangat yakin dan dengan yakin kita katakan bahwasanya sifat Allah bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullahi. Dan dengan sangat yakin kita katakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa hadzal waqifu sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhlukun. Maka orang yang diamini yang tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk, dia adalah sahibu bid'ah. Dia adalah ahlul bid'ah sama seperti orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Catatan kaki nomor satu, Faman waqafa fil Qur'ani wa lam yajzam wa lam ya'taqid yaqinan annahu wa Orang yang diam terhadap Al-Qur'an yaitu orang yang tidak mau menegaskan dan tidak mau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Fahadha mubtadi'un wa sahibu dalalin. Maka orang ini juga ahlul bid'ah dan merupakan orang yang menyimpang. Wahulai humul waqifatu. Dan orang-orang seperti ini disebut dengan al-waqifah, sekte al-waqifah. Maka dzakarahum al syekhu hafidh Al-Hakami fi kitabih A'lam sunnati al-mansyurati li'tiqadi ta'ifatil mansurati. Dan kelompok ini telah disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami juga dalam kitab beliau yang berjudul A'lam Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi ta'ifatil mansurah. Ini judul kitabnya. Faqala Syekh Hafidz Al-Hakami mengatakan, Al-waqifatu humul ladzina yaquluna fil Qur'ani la naqulu huwa kalamullahi wa la naqulu makhluqun. Al-waqifah adalah golongan orang-orang yang mengatakan tentang Al-Qur'an bahwasanya kami tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan juga kami tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Qala al-Imam Ahmadu rahimahullahu taala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "Maka minhum yuhsinul kalama huwa jahmiyun." Orang yang tegas mengatakan, orang yang jelas mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Wa man kana la yuhsinuhu bal kana jahilan, jahlan basitan. Adapun orang yang tidak tegas mengatakannya dan dia adalah orang yang jahil dengan jenis kejahilan jahlun basit, karena kejahilan itu ada dua, ada jahlun basitun dan ada jahlun murakkabun. Jahlun basit artinya orang yang sekadar tidak tahu. Kejahilan biasa. Basit artinya ringan, kejahilan yang ringan. Ketika dia tidak tahu, dia katakan tidak tahu. Jahlun murakkab itu orang-orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu namun sok tahu. Dia menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Ini jahlun murakkabun. Kata Imam Ahmad, orang yang jahil basut dalam masalah ini, bahwa tuqamu al hujjatu bil bayani wal burhani. Maka hendaknya ditegakkan hujjah kepadanya dengan dia diberikan penjelasan dan juga diberikan burhan, diberikan dalil. Fa in taba wa amana bi annahu kalamullah taala ghairu makhluqin. Kalau dia bertaubat dan dia beriman dia mengimani bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, maka itulah yang kita inginkan. Wa illa fahuwa syarrun minal jahmiyati. Kalau dia tidak mau bertobat, sudah dijelaskan, sudah diberikan dalil-dalilnya dengan perkataan para salafus saleh. Dia tidak mau bertobat, tidak mau mengimani Al-Quran itu kalamullah, maka dia lebih buruk daripada jahmiyah. Sampai sini penjelasan al Imam Ahmad dan juga penjelasan Syekh Hafidh Al-Hakami. Faidatun sebuah faidah. Yaqul Ibn Al-Qayyim rahimahullahu fi takririhi li aqidati ahli sunnati wal jama'ati fi babi kalamillahi fi kitabihi Ijtima'il Juyushi Al-Islamiyati. Ibn Al-Qayyim rahimahullah beliau berkata ketika beliau menetapkan akidah al-sunnah wal Jamaah dalam masalah kalamullah Beliau mengatakan ini dalam kitab beliau Ijtima Juyush Al-Islamiyah. Itu beliau mengatakan wa al Qur'ana kalamullahi rabbil alamin. Al-Qur'an adalah kalamullah Rabb semesta alam. Nazala bihir ruhu al-aminu. Ruhul Amin, Ruhul Amin adalah nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun membawa wahyu, membawa Al-Qur'an. Ala qalbi Muhammadin khatamin nabiyyina Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril bawakan Al-Quran kepada hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penutup para nabi. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan ilmunya dan para malaikat pun mempersaksikannya. Wa kafa billahi syahidan dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Wa annahu ghairu makhluqin dan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. وأن الصور والآيات والحروف المسموعات والكلمات التامة التي أعجزت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا dan Al-Quran yang berupa surat-surat dan ayat-ayat dan huruf-huruf yang bisa terdengar dan juga kalimat-kalimatnya yang sempurna yang manusia dan jin tidak mampu untuk membuat yang semisal itu walaupun mereka saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Laisat bimakhlukin. Al-Quran tersebut bukanlah makhluk. Kama qala al Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang mu'tazilah. Itu artinya orang-orang mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wala ibaratun kama qala al Dan Al-Quran juga bukan ibarah. Bukan sekedar ungkapan lain. Pembahasan ulang dari firman Allah sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kulabiyah wa annahu al-matlubu bi al-sinati al-mahfudhu fi suduri al-maktubu fil masahifi al-masmu'u lafdhuhu al-mafhumu ma'nahu dan Al-Quran itu dibaca oleh lisan-lisan dihafal dalam dada-dadanya manusia ditulis di dalam mushaf-mushaf dan didengar pelafalannya dan dipahami maknanya. La yata'addadu bi ta'addudi suduri wal masahifi wal ayati. Dan kalamullah itu tidak berbilang. Dengan berbilangnya dada-dada manusia, dengan berbilangnya mushaf dan juga dengan berbilangnya ayat. Katanya Al-Quran yang Allah turunkan satu, tidak bermacam-macam. Walaupun tertulis di banyak mushaf, namun intinya sama Intinya Al-Quran ya Allah turunkan sama. Satu. La yakhtalifu bikhtilafil hanajiri wan nagamati. Dan juga Al-Quran tidak berbeda-beda dengan banyaknya perbedaan tenggorokan dan banyaknya nada-nada pengucapan. Nagam. Ya, artinya sama. Al-Quran itu satu, ya Allah turunkan satu, walaupun ketika orang membacanya dengan suara yang berbeda atau dengan nada yang berbeda. Anzalahu idza syaa. Dan Al-Qur'an itu Allah turunkan idza syaa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala itu yatakallam, Allah taala berfirman banyak. Namun dari sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan untuk dijadikan Al-Qur'an ya yang Allah turunkan tersebut. Wa hadza ma'na qaulis salafi minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dan inilah makna perkataan para salaf minhu bada walaihi yaud. Dari Allah lah Al-Quran itu berasal dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini perkataan Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Yang intinya di sini beliau ingin menegaskan bahwasanya Sunnah meyakini Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Dan tidak boleh mengatakan keyakinan-keyakinan yang lain seperti mengatakan Al-Quran itu makhluk, atau juga seperti mengatakan tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan, tidak tahu. Ini perkataan yang tidak boleh diucapkan. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.